Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah dilanjutkan tentang dalil-dalil tentang disyariatkannya kias, pembahasan berikutnya disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang syurutul qiyas, syarat-syarat qiyas. Nah, <clears throat> Kata beliau rahimahullah taala syurutul qiyas. Syarat-syarat qiyas. Kata beliau rahimahullah, lil qiyasi syurutun. Kias ini, analogi ini, ya, itu ada syarat-syaratnya. Minha diantaranya, beliau sebutkan beberapa syarat. Nah, kita sudah sebutkan definisi kias, rukun kias, eh, definisi rukun kias dan dalil tentang disyariatkannya kias. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, Syarat-syarat ini sangat menentukan ya. Sehingga seorang seseorang tidak boleh sembarangan dalam mengkiaskan sesuatu dalam mengambil istimatil hukum. Nah, Masya Allah Ta'ala Kata Beliau rahimahullah ta'ala Awalan yang pertama Syarat kias itu ini Kias itu dianggap sahih, dianggap benar Boleh dijadikan uh, Standar hukum Yang pertama Allah yusadima dalilan akwa minhu hendaknya kias itu analogi analogi itu tidak bertabrakan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya nah fala i'tibara bil qiyasin yusadimu nassa awil ijma'a aw aqwal as-sahabati idha qulna qawl as-sahabi hujjatun nah masyaallah taala Kata beliau rahimahullah taala, maka tidak dianggap ya, tidak teranggap maksudnya tidak valid, tidak sahih sebuah kias yang bertentangan dengan nas. Nas itu dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau bertentangan dengan ijma, kesepakatan, konsensus para ulama. Nah, atau bertentangan dengan akwalus sahabah, pendapatnya para sahabat. Kata beliau, "Idza ini kalau kita berpendapat uh, ucapan sahabat itu adalah hujjah." Nah, uh, tentang permasalahan uh, ucapan sahabat apakah hujjah atau tidak, ya. Itu terjadi perbedaan pendapat uh, khilaf di kalangan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan qaulus sahabi hujjatun mutlaqan ya ucapan sahabat ya itu adalah hujah mutlak secara mutlak sebagian pendapat dari kalangan para ulama mereka mengatakan qaulus sahabi laisa bihujjatin mutlakon ucapan sahabat itu bukan hujah secara mutlak nah makanya uh, sahabi ini masuk dalam kategori al-adillatu al-mukhtalafu fiha eh, dalil-dalil yang di perselisihkan tentang uh, apakah dia hujah atau bukan. Nah, kalau yang yang disepakati itu ada empat. Ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga uh, ijma dan yang keempat kias menurut jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama seperti ulama zahiriyah mereka mengatakan hanya tiga saja. Adapun kias mereka tidak anggap kias. Sebagian ulama menyebut mereka sebagai nufatul kias, para penafik kias, orang-orang yang tidak membenarkan atau tidak menganggap adanya kias itu dari kalangan ulama al-zahiriyah. Nah, tetapi kita ambil pendapat jumhur bahwasanya kias itu adalah hujjah. Ya. Ini dalil-dalil yang disepakati bahwasanya itu adalah hujjah. Nah, ada dalil-dalil yang yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia hujjah atau bukan. Seperti tadi kalau sahabi al-istihsan. Nah, eh, apa namanya? al-masalih al-mursalah dan yang semisal dengannya akan datang nanti insyaallah taala. Nah, nah kalau kita berpendapat ya bahwasanya ucapan sahabat itu adalah hujah berarti kalau ada kias kias itu bertentangan dengan ucapan sahabat maka kita tolak kiasnya kiasnya tidak berlaku nah ini pendapat pertama pendapat yang kedua di kalangan para ulama mereka mengatakan ya ucapan sahabat itu bukan hujah secara mutlak nah Sebagian para ulama, sebagian para ulama merinci, ya. Ucapan sahabat itu hujjah kalau dari kalangan uh, khulafa ar rashidin Nah, kalau dari kalangan uh, khulafa ar rashidin Kalau khulafa ar rashidin maka itu hujjah. Selain mereka maka bukan hujjah. Apalagi kalau khulafa ar rashidinnya adalah Abu Bakar atau Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Masya Allah taala. Karena ada ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya eh, pendapat yang pertengahan Insya Allah Taala. Ya kalau kalau sahabatnya adalah khulafa Rasidin maka hujjah. Ya ada hadis tentang eh, keutamaan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar Abu Bakar As Siddiq dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah Yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu. Kalau mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka mereka berada di atas jalan yang lurus, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis yang hasan dihasankan eh, disebutkan sebagai hadis yang hasan sahih oleh Al Imam At-Tirmizi rahimahullah taala yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi, gigi geraham kalian. Nah, sunnah khulafa rasidin rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhum. Nah, Masya Allah taala. Baik. Sebagian ulama yang mengatakan uh, ucapan sahabat itu hujah kalau ya ini pendapat yang ketiga tadi di dirinci kalau itu adalah pendapat al-khulafa ar-rasyidin. Nah, itu pun mereka mempersyaratkan selama tidak menyelisih nas, ya, tidak menyelisih dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kalau seandainya ucapan di antara ucapan para sahabat ini terjadi perbedaan di antara mereka, siapa yang kita ambil pendapatnya? Ya, maka yang kita ambil pendapatnya adalah pendapat sahabat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah Ta'ala Kalau umpamanya ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas. Ucapan sahabat antara Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Siapa di antara mereka berdua yang kita ambil? Ya, tentunya Abu Bakar Rasidik. siddiq Ya, karena ada nas yang menunjukkan kita mengikuti apa? Ucapan mereka. Kan begitu. Jadi kalau mereka pun e, di antara mereka ada ada perbedaan pendapat, maka pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang paling dekat dengan dalil dan ternyata yang paling dekat dengan dalil adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq karena ada nas menyebutkan mengikuti e, di, diperintahkan untuk mengikuti beliau atau secara umum mengikuti Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, itu e, apa namanya rincian dari ucapan beliau di sini e, kalau seandainya kias itu bertentangan dengan ucapan sahabat. Nah, jadi rinciannya seperti itu. Nah, ala kulihat. Syarat yang pertama ini adalah kias itu teranggap sahih boleh dijadikan sebagai sandaran hukum kalau tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Ya, seperti tidak bertentangan dengan nas dari Al-Qur'an atau sunnah atau tidak bertentangan dengan ijma' para ulama. Nah, atau tidak bertentangan dengan qaulus sahabi. Nah, ini tadi rinciannya kalau memang kita mengatakan qaulus sahabi itu adalah hujjah ya, maka eh, kias yang bertentangan dengan kolus sahabi harus ditolak, harus ditinggalkan. Kias yang seperti ini merdut, tidak diterima karena uh, tidak dianggap. Wa yusammal kias wa musadimu lima dzukira fasidul i'tibar. Dan disebutkan dikatakan bahwasanya kias yang bertabrakan atau bertentangan dengan nas yang kita sebutkan tadi disebut sebagai kias yang fasidul i'tibar atau fasidul i'tibari. Kias yang fasid i'tibarnya. Maksudnya e, kias yang tidak teranggap. Nah, kias yang rusak, kias yang tidak teranggap. Nah, misaluhu kata beliau contohnya ayyuqala yasihu an tuzawwija al-mar'atu ar-rashidatu nafsaha بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ya perhatikan ya, contohnya contoh kias analogi yang rusak yang tidak boleh diamalkan ya contohnya apa kata beliau contohnya ya kalau kita katakan ada orang yang mengatakan almar atau rasyidah seorang wanita yang sudah dewasa ya wanita yang dewasa <coughs> itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ya, tanpa wali. Kenapa begitu? Kata pendapat ini kiasan ala sihhati bai'iha malaha bi ghairi waliyin. Dikiaskan, dianalogikan dengan apa? Validnya, sahihnya jual beli si wanita tersebut ketika dia berjual beli dengan hartanya ya tanpa wali artinya apa kalau si wanita itu bisa eh, apa namanya memperdagangkan hartanya tanpa ada walinya dan itu dianggap sah jual belinya maka menikah pun demikian ya jadi di sini apa seorang wanita yang sudah rosyidah seorang wanita yang balik yang akilah balik dan akilah, dia balik dan akil. Ya, ini sudah sudah dewasa dan sudah uh, sudah dewasa dan berakal. Bukan anak kecil, bukan pula orang gila, bukan wanita gila, tapi dia apa namanya wanita yang berakal, wanita yang dewasa. Ya, jadi mereka mengkiaskan antara bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, umpamanya kalau dia mau nikah sama laki-laki lain, ya laki-laki dia mau dia mau nikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali ya sebagian mereka mengatakan ini boleh dikiaskan dianalogikan dengan apa dengan perbuatan si perempuan tadi ketika dia memperdagangkan hartanya sendiri tanpa wali nah kata beliau fahada kiasun fasidul i'tibar nah fahada fahada kiasun atau fahada kiasu fasidul i'tibar ini adalah kias ya kias yang rusak atau tidak teranggap. Ya, kenapa? Limusadamatihi an-nassah karena dia bertentangan bertabrakan dengan nas. Ya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam itulah e, nasnya apa dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, ini nikah itu tidak sah, tidak teranggap tanpa wali. Nah, harus ada walinya, tidak boleh tidak tidak ada, harus ada. Ya. Di sebagian tempat ada pendapat yang seperti itu. Nah. Jadi mereka mengikuti mazhab tertentu ya di tempat mereka tinggal ya ini apa namanya pernah saya tanyakan langsung kepada salah satu teman kita yang tinggal di negeri itu nah jadi bagaimana di sana boleh nggak perempuan apalagi kalian yang sudah yang sudah janda umpamanya dia dia boleh nikah tanpa wali dijawab iya Nah, dan itu dia diakui oleh pemerintah mereka. Allah musta'an. Ya. Itu bertentangan, ya. Kalau seandainya hujah mereka adalah bolehnya wanita memperdagangkan hartanya sendiri tanpa wali, kalau seandainya itu jadi kiaskan ke situ, maka ini bertabrakan dengan apa? Dengan nas, dengan dalil. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, La nikah illa biwali. Tidak sah nik pernikahan itu tanpa wali. Adik pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Nah, demikian pula sabda Nabi Shallallahu uh, eh, firman Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah talak. Tentang masalah talak. Ya. illa ya'funa aw ya'fu alladhi aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kecuali kalau dibebaskan, ya mereka membebaskan, atau dibebaskan oleh orang yang di tangannya lah akad pernikahan itu, yakni para wali. Ya. Masya Allah Ta'ala Jadi ayat ini Ikhwani wa akhwati fina rahimani wa rahimakumullah Berbicara tentang hukum talak ya, Berbicara tentang hukum talak Di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Menjelaskan tentang hukum talak ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tallaqtumuhunna min qabli min qabli an tamassuhunna." Nah, wa qad faradtum lahunna fariidha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Falisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Ya. Kalau kalian wahai para laki-laki ya, kamu menceraikan, mentalak mereka istri-istri itu, sebelum kalian sentuh dia, sebelum sebelum dicampur, sebelum melakukan jima, ya. Padahal kalian sudah menentukan maharnya, ya. sudah menentukan mahar, sudah ditentukan maharnya, ya, menikah tapi belum disentuh, belum di, dijima. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fanisfuma fanisfu, fanisfuma farottum. Maka hendaknya kalian bayar seperdua, ya, yakni setengah dari mahar yang telah kalian tentukan kalian bayar kalau sudah ditentukan maharnya walaupun kalian belum jima dengan istri istri itu ya boleh kalian tidak bayar setengah mahar itu kalau dimaafkan oleh mereka ya kalau mereka bebaskan kalau umpamanya istri bilang ya udah nggak usah nggak usah bayar nggak apa-apa ya. kamu sudah tolak saya udah pergi saja sana umpamanya nah, boleh itu boleh atau ya fual lazi ya'fu au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya lah akad nikah itu. Ini dimaafkan oleh walinya. Walinya bilang, "Udahlah nggak usah nggak apa-apa. Walaupun kamu sudah tentukan maharnya, ya kamu nggak usah bayar setengahnya nggak apa-apa." Ya. Tidak usah bayar. Sudah pergi saja. Kamu sudah talak anak saya nggak apa-apa pergi sana. Umpamanya. Hanya seperti ini tidak mengapa. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang di tangannya akad nikah itu adalah walinya ya menurut salah satu dari pendapat ulama yaitu huwa al-wali jadi yang dimaksud dalam ayat ini dia biyadihi uqdatun nikah yaitu para wali yang menunjukkan kepada kita nikah itu harus ada apa harus ada wali tidak boleh tidak nah ini contoh contoh kias yang fasid kias yang rusak yang tidak teranggap ya dipahami ya jadi kita ulangi sekali lagi kias itu syarat pertamanya adalah tidak bertentangan dengan nas kalau bertentangan dengan nas atau dalil yang lebih kuat darinya maka kias itu batil tidak teranggap contohnya tadi ya seorang wanita eh, apa namanya wanita menikahkan dirinya dikiaskan dengan apa wanita yang memperdagangkan hartanya. Kalau wanita memperdagangkan hartanya boleh atau tidak? Boleh, karena itu hartanya, boleh-boleh saja. Nah, nah yang menjadi masalah sekarang adalah kalau si wanita tersebut menikahkan dirinya sendiri. Ya. Apa hujahnya? Hujahnya dikiaskan dengan perbuatannya ketika memperdagangkan hartanya sendiri. Nah, ini tentunya hujah yang apa? E, apa kias yang apa? Kias yang batil. Karena kias ini bertentangan, analogi ini bertentangan dengan dalil yang lebih kuat yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikin pula uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang menunjukkan tentang uh, pernikahan itu harus ada ada wali. Nah, ini syarat yang pertama. Baik. Masya Allah taala. Syarat yang kedua ayyakuna hukmul asli thabitan binassin au ijma'in أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس نعم لم يصح القياس عليه طيب لم يصح القياس عليه Syarat yang kedua hukum asal harus valid dengan nas atau ijma. Ya. Tapi kalau hukum asalnya itu validnya karena kias juga lam yasihal kias alaihi maka tidak boleh kias dikiaskan kepadanya. Nah, wa innama yuqasu al aslil awal karena kias itu analogi itu hanya teranggap kalau dikiaskan kepada asal yang pertama, asal yang awal. Karena kalau kias kias dikiaskan dengan kias ini bukan asal lagi. Ya, sudah sudah farak, sudah cabang. Yang namanya kias itu cabang, ya. Kias butuh apa? Butuh asal. Ya, butuh asal, butuh uh, dalil utama. Nah, lianna ar-ruju' ilaihi aula ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير قد يكون غير صحيح karena kembali kepada yang asal yang utama itu lebih lebih utama. Nah, lebih utama. Dan juga karena kiasul fara ya, mengkiaskan al fara cabang kepada cabang juga maksudnya mengkiaskan kias itu ya analogi yang dipakai kias yang dipakai itu dikiaskan dianalogikan dengan kias juga ya ini terkadang kias yang dijadikan afsal itu terkadang tidak sahih. Ya. Masya Allah taala. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga wali annal qiyas 'ala al-far'i thumma al-far'u 'ala al-asli tatwirun bila faidah. Ya. Karena meng, karena kias itu kalau asalnya pondasinya adalah cabang ya. Maksudnya pondasinya adalah kias juga. Setelah itu cabang itu di di di di eh, pondasinya adalah asal, ini adalah tatwil, terlalu terlalu panjang jalannya tanpa tanpa adanya faedah sedikit pun ya masya Allah taala maksudnya begini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kias itu sudah kita sebutkan kemarin ya kias itu yang pertama ada asal kemudian far kemudian hukum kemudian illah turunkan kias. Ada asalnya. Ya. Asal asal ini ini sesuatu yang dijadikan sandaran. Kemudian ada faraknya. Farak ini cabangnya, maksudnya yang yang yang dijadikan apa namanya analogi. Dia butuh kepada apa? Dia butuh kepada asal, ya. Asal farak. Farak ini butuh kepada kepada asal. Kemudian ada hukum, kemudian ada illah. Nah, yang dimaksud tadi oleh pengarang rahimahullah taala, ya, yang dimaksud oleh pengarang rahimahullah taala, kias itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus asalnya itu sabit binasin au ijma. Asalnya ya, asalnya itu harus valid dengan nas, baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW atau ijma. Ya, kalau sebuah kias itu asalnya adalah kias juga, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena kias itu adalah cabang. Paham ya? Sekali lagi kita ulangi. Dalam kias itu harus ada apa? Asal, farak, kemudian uh, eh, al-hukum dan illah. Nah, atau nanti akan uh, menjadi jelas insya Allah taala dengan contoh yang akan disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala. Ya. Misalnya dalika ayyukal Contohnya eh, kita katakan atau dikatakan yajri riba fi dzurrati qiyasan 'ala ruz wa yajri ruzzi wa yajri fi ruzzi qiyasan 'ala bur Masya Allah. Fal kata bayu sahih kata beliau. Contohnya ya, terjadi riba pada jagung. Kenapa? Jagung dikiaskan kepada beras. Sedangkan beras itu ya, sedangkan sedangkan beras itu masuk dalam kategori bahan yang terjadi riba padanya karena dikiaskan kepada bur gandum. Perhatikan, jagung dikiaskan kepada beras, ya, beras dikiaskan kepada gandum yang ada nasnya, yang ada dalilnya itu gandum. Beras nggak ada. Ya. Jadi jagung kalau kita katakan jagung itu terjadi riba padanya dikiaskan kepada beras, ini adalah kias yang tidak sahih kata beliau. kias yang kias yang tidak sahih. Walakin yuqal tapi kita katakan jadi riba fi zurrati kiasan alal bur. Terjadi riba pada jagung ini itu dikiaskan kepada apa? Kepada bur gandum. Nah, kenapa? yukosa ala aslin thabitin bin nas supaya dikiaskan kepada sesuatu atau dalil yang sabit yang valid dengan nas. Ya, dipahami ya? Karena kan kalau beras kan beras itu kan dianggap e, sesuatu yang terjadi riba padanya. Kenapa? Karena dia dikiaskan kepada gandum. Nah, nah makanya kalau kita mau katakan jagung ini terjadi terjadi riba padanya, jangan kita katakan dikiaskan kepada beras. Kenapa? Karena beras juga ini merupakan kias juga. Langsung saja kita katakan apa? Jagung itu terjadi riba padanya dikiaskan kepada kepada gandum. Karena gandum ini asal ada dalil dari Al-Qur'an, uh, dalil dari uh, nas yakni uh, eh, hadis Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah taala. Ini syarat yang kedua. Ya. Syarat yang ketiga, kalau baik. Sudah dua. Syarat yang ketiga, ayyakuna lihukmil asli illatun ma'lumah. Nah. يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيه فيه فيها فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتهما لمشابهتها لمشابهتها له فيقال هذا القياس غير صحيح نعم ما شاء الله تعالى لأن حكم الأصل ليس له إلة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور نعم Kata beliau rahimahullah taala, ya, kita terjemahkan saja insya Allah ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang secara rinci. Syarat yang ketiga kata beliau, hendaknya hukum asal itu pada hukum asal itu ada ilah maklumahnya, ilah yang diketahui. Ya. Ilah maklumah tentang ilah maklumah ini nanti dikritik juga oleh uh, beliau rahimahullah taala. Supaya apa? Kenapa kenapa hukum asal tadi asalnya harus ada ilah yang maklumah untuk supaya supaya memungkinkan digabungkan atau dikompromikan antara asal dengan para antara asal dengan farak dikompromikan berdasarkan ilah yang maklumah tadi sebab ya sebab yang sudah diketahui tadi kenapa fa hukmul asli ta'abudiyan mahdon lam yasihal kiasu alaihi karena kalau seandainya ya pada hukum asal itu ta'abbudi murni ta'abbudi ta'abbudi itu murni datang dari e, nas dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW kita nggak tahu ilahnya ya maka yang seperti ini tidak sahih kiasnya. Tidak sahih kiasnya. Contoh kata beliau, contohnya lahmun nu'amah. Eh, daging burung kasuari atau burung onta, bisa kita sebut burung onta, burung kasuari, ya. Kita katakan burung kas, daging burung kasuari ini itu membatalkan wudhu. Kalau dia makan siapa yang siapa yang berwudhu makan burung kasuari atau daging onta batal wudhunya. Kenapa? Dikiaskan dengan e, daging lahmul ibair. Ya, dikiaskan dengan daging onta. Beda burung onta dan daging onta beda. Tapi karena ada kesamaan kemiripan, maka dikiaskan. Nah, kita katakan yang seperti ini hada hada kias gairu sahih. Kias yang seperti ini tidak sahih. Kenapa? Nah, beliau jelaskan. Karena hukum asal laisalahu illa ilah ma'lum. Pada hukum asal tidak ada ilah maklumahnya. Apa hukum asalnya? Onta tadi. Kenapa Nabi mengatakan uh, orang yang makan daging onta itu batal wudhunya? Kenapa? Apa ilahnya? Apakah kita ketahui ilahnya? Kita nggak tahu ilahnya. Itu murni ta'abudi, itu murni sabda Nabi SAW yang merupakan wa inna ma huwa ta'abudiyun mahdun, itu ta'abudi. Murni ta'abudi. Tidak diketahui ilahnya. Ya Nabi ngomong begitu ya kita ikut. Kita nggak tahu apa ilahnya. Alal masyhur menurut pendapat yang yang masyhur. Nah, jadi kata beliau rahimahullah taala hukum yang terdapat pada asal ya afan illah yang terdapat pada asal itu harus maklumah. Nah, dipahami ya? Karena farak tadi kan cabang ini kan harus dikiaskan kepada asal. Ya. Supaya supaya supaya sahih kiasnya harus punya ilah yang sama, harus punya ilah yang yang sama. Nah, ilahnya itu kita kita bisa tahu ilahnya sama kalau kalau kita tahu ilah asal ini apa, kan begitu. Kalau kita nggak tahu ilahnya ya bagaimana kita mau samakan? Tahu aja nggak kan begitu. Ya. Kalau dia budi, murni budi, kita tidak tahu uh, eh, ilahnya maka tidak boleh dikiaskan. Contohnya tadi apa? Daging onta. Kita nggak tahu apa sebabnya, kenapa daging onta, kenapa daging daging onta itu membatalkan wudhu. Ya, murni budi kata Nabi membatalkan wudhu, ya kita ikut juga membatalkan wudhu. Nah, boleh nggak kita kiaskan burung kasuari membatalkan wudhu juga? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa ilah Nabi melarang makan onta. Begitu. Kalau seandainya ilahnya ketahuan, ya umpamanya begini. Karena daging onta ini, siapa yang makan daging onta itu panas. Sama kalau makan burung kasuari pun panas juga. Jadi ilahnya adalah sama-sama kalau dimakan panas. Berarti apa? Boleh dikiaskan. Ini contoh saja ya walaupun tidak tidak mutlak seperti itu ini untuk mendekat takribul faham untuk mendekatkan pemahaman saja nah masya Allah taala dan, dan ini nanti insya Allah taala kita akan bahas secara rinci tentang uh, apa namanya tentang illatul maklumah apakah uh, syarat ini mutlak harus terpenuhi atau tidak akan datang nanti insya Allah taala kita akan bacakan uh, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala intinya tiga tadi ya Masya Allah Ta'ala Yang pertama uh, harus ada nas, harus ada ada nas. Kemudian yang kedua, nah ayakun al aslu, uh, eh, akuan ayakun al asli sabitan bin nas, ayakuna al asli sabitan bin nas. Hukum asal itu harus valid dengan nas, ya, tidak boleh valid dengan kias. Ini dia harus nas. Nah, hukum asalnya. Yang pertama tadi apa? Tidak bertentangan dengan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Yang kedua, hukum asal itu harus valid dengan dengan nas, tidak boleh dari kias. Kemudian yang ketiga, uh, hukum asal itu harus diketahui ilahnya. Dia punya ilah illatun maklumah yang diketahui oleh uh, seseorang. Ini seorang ulama harus mengetahui il, apa ilahnya. Kalau ilahnya ketahuan, nah barulah boleh dijadikan kias. Kalau tidak, seperti tadi murni ta'abudi maka tidak boleh dijadikan kias. Artinya asal ini tadi tidak boleh dijadikan kias. Seperti tadi eh, daging burung onta dikiaskan dengan onta. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena daging onta yang membatalkan wudhu itu kita tidak tahu apa ilahnya. Ya, tidak diketahui ilahnya. Ini goiru maklumah. Murni ta'abudi Nabi bilang Nabi bilang apa? Nabi SAW mengatakan membatalkan wudhu ya kita udah kita ikuti membatalkan membatalkan wudhu. Nah, Allah taala alam ini yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih tersisa dua lagi insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang kita taala. Nah, Allah taala alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi ajmain. Kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.